الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد Tadi telah kita dengarkan bersama bagian awal ayat dalam surat Al-Baqarah "Wala walanabluwannakum bisyai'in minal khawf sungguh pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian dari sedikit rasa takut telah kita sebutkan dan kita gambarkan sekelumit tentang rasa takut yang akan dirasakan oleh manusia di mana pada hari itu pula seluruh manusia berdatangan kepada para nabi satu perkara yang mereka minta datang kepada Nabi Allah Adam datang kepada Nabi Allah Nuh datang kepada Nabi Allah Ibrahim datang kepada Nabi Allah Musa Isa alaihi musallatu wassalam. Yang kemudian manusia itu menyebut kebaikan-kebaikan masing-masing nabi yang didatangin. Wahai Adam, Nalaqad khalaqaka biyadih. Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Doakan kami. Wahai Nuh, arsalaka Allah awwala rasulin ila ahli al-ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Wahai Ibrahim, wahai Musa, disebutkan satu persatu kebaikannya. Untuk maksudnya, kalian adalah orang-orang yang akan diterima doanya oleh Allah. Doakan kami agar dipercepat ini proses. Tolong dipercepat. Satu masalah. Belum masuk kepada proses peradilan yang menunggu waktu yang cukup lama. Belum saatnya harus melewati as yang terbentang dari dua bibir jahanam. Dua tepi jahanam. Belum dan belum. Semuanya para rasul tadi menjawab nafsi, nafsi. Nuh menjawab idhab ila Nuh innahu awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahli al-ard. Aku punya kesibukan sendiri, aku punya kesibukan sendiri, urusanku sendiri. Silahkan kalian memohon, meminta kepada Nuh sebagai rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Nuh pun menjawab, nafsi, nafsi. Dalam penuh ketakutan, penuh ketakutan. Kalau sebagian salaf diriwayatkan dan itu tidak sedikit yang di saat qiyamul lail di saat solat malam tahajud membacakan beberapa ayat bukan sekedar menangis tapi jatuh tersungkur tidak sadarkan diri mendengar ayat-ayat tentang yaumil qiyamah yang mengingatkan kepada azab, yang mengingatkan kepada hari perhitungan, yang mengingatkan kepada dosa. Kita seolah-olah nggak tersentuh dengan itu. Berat rasanya kedua mata kita meneteskan air mata. Air mata yang jujur. Berat. Kenapa? Karena memang kita sedikit ilmu kita tidak faham apa yang kita baca. Kita sedikit iman. Lemah iman terhadap akhirat, lemah iman terhadap hari kiamat, lemah iman terhadap jannah, lemah iman kita terhadap ancaman an-nar Lemah. Ayuhal muslimun Dalam ayat ini Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sedikit rasa takut yang kami akan ujikan kepada kalian. Mengingat rasa takut yang di akhirat. Qala minal khaufi wal ju'i. Dan kami akan uji kalian dengan sedikit rasa lapar. Sedikit rasa lapar yang akan diujikan kepada kita saat kita berpegang teguh dengan din saat kita benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu, dengan ilmiah, dengan hikmah, dengan aturannya. Saat kita berkomitmen untuk membina diri, membina keluarga, membina masyarakat. Saat kita berkomitmen untuk mendawakan tauhid dan mencegah dari berbagai kesyirikan. Akan ditimpa, kata Allah, sedikit rasa jur, rasa lapar. Bukan karena puasa, karena kurangnya makanan menimpa kita atau keluarga dan anak-anak kita. Sedikit kalau kita mengingat kondisi akhirat nanti. Di sana betul-betul jur, makanan yang ada di situ la yusminu wala yughni min jur. Makanan di dalam annar tidak bisa menggemukkan atau menyehatkan badan dan tidak mampu untuk mengatasi rasa lapar. Yang ada di situ adalah syajaratuz zakum. Pohon zakum yang muncul dari aslul jahim, dari dasar jahannam jahim tumbuhnya. Yaghli fil butun yang akan mendidih di perut ini nanti. Kaghallil hamim mendidih dia. Enggak ada minuman kecuali min dhari'. Enggak ada minuman kali kecuali ad-dhari'. Nanah menjijikkan dari luka borok yang membusuk. Itu minuman ahlun nar. Maka apa yang akan menimpa kita? Kalau kita sabar, kalau kita komitmen, kita jujur dalam bersunnah, syai'im minal ju' sedikit rasa lapar, sedikit rasa khauf, rasa takut. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Dan aku akan uji kalian dengan sedikit kekurangan dari harta. Dikit. Enggak seperti yang menimpa sahabat Apalagi yang menimpa kaum Musa, kaum Ibrahim, dan yang lainnya. Kalau kita diuji seperti diujinya para sahabat, mungkin kita sudah jadi munafikin. Kita akan menjual Islam. Nggak tahan, kita nggak tahan. Kalau kita diuji seperti diujinya mereka, kita jadi munafikin akan menjual akidah, akan menjual sunnah. Riyadhan billah. Ya Allah jangan kau uji kami dengan ujian yang kami nggak mampu ya Allah. Naam. Nggak mampu. Setelah Allah menyebutkan ini, kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan, Wabashiris sabirin." Dan beri kabar gembira orang-orang yang sabar sabar menghadapi sedikit rasa takut, intimidasi, ancaman, serangan. Ya. Sabar. Wabashiri sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Yang menahan diri untuk istiqamah. Tetap berada di rel syariat. Dalam sikap-sikapnya, dalam ucapan-ucapannya, dalam keputusan-keputusannya dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya dia bersabar menahan diri untuk terus melakukan itu semua walaupun ditimpa sedikit terasa lapar dia katakan sedikit dan dia pun si pelaku ini merasa sedikit karena dia ingat di hari kiamat nanti begitu juga akan ditimpa dengan kekurangan jiwa-jiwa matinya saudara, matinya ayah, matinya ibu, matinya anak, matinya suami, matinya istri, matinya kawan-kawan yang tercinta. Wa naqsim minal amwali wal anfus wasamarat dan buah-buahan. Semua itu sedikit. Wabashiris sabirin dan beri kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Yang dzaqa ta'mas sabr. Al-mur yang sabar merasakan pahitnya kesabaran yang pahit. Pahit. Wa basyiris sabirin Beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Ayuhal muslimun, kesabaran itu di samping dia sebuah anugerah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri Al-Muttafaq alaihi yang kita dituntut, dihimbau, diajak, disyariatkan untuk meminta kesabaran Rabbana afrigh alaina sabran sebagaimana doa para nabi para nabi dan para rasul serta pengikutnya yang berjuang menjalankan agama dan membelanya. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah ma dha'ufu stakanu wallahu yuhibbus sabirin. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أيها الإخوة Kata Allah berapa banyak dari kalangan para nabi Yang mereka berperang Bersama para pengikutnya Yang mereka berperang Bersama orang-orang beriman di kalangan mereka ketika mereka ditimpa oleh korban-korban. Mereka ditimpa oleh sahabat-sahabat yang terbunuh. Fama wahanu lima asabahum. Mereka nggak merasa lemah karena bersedihan sedih, berkepanjangan sampai lemah kekuatannya. Enggak. Mereka orang-orang ketika ditimpa musibah yang Allah katakan setelah mengatakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun Siapa sabirin? Yang Nabi diperintahkan untuk memberikan kabar gembira. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah karena berjalan di atas jalan agama. Bukan ketimpa musibah, dagangannya hancur, sawahnya hancur, peternakannya hancur, mengalami kegagalan dalam keadaan dia bukan orang yang istiqomah. Bukan itu. Konteks ayat ini yang ditekankan adalah as-sabirin terhadap keistiqomahan. Yang diuji oleh Allah syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Wa basyiris sabirin. Manhum? Siapa mereka sabirin? Alladzina idza asabat-hum musibah orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah karena menjalankan agama komitmennya kalau mereka berkata inna lillah kita semua milik Allah wa inna ilaihi raji'un dan kita hanya akan dikembalikan kepadanya semua akan kembali ulaika alaihim salawatum min merekalah as-sabirin yang teruji dengan ujian yang besar karena istiqamah. Yang apabila ditimpa musibah nggak berlama-lama sedihnya. Cukup dia mengatakan inna wa inna ilahi raji'un. Dia melanjutkan keistiqamahannya. Dia melanjutkan amal solehnya. Dia melanjutkan perjuangannya. Itulah as-sabirin. Apa yang akan didapat? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Warahmah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan solawat dari Rob mereka. Solawat dari Allah. Kalau solawat dari kita jelas kepada Nabi, kepada para Rasul, kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersolawat kepada para Rasul, alaihi salatu, alaihi mussalatu wassalam. Tapi dalam ayat ini dikatakan, Ula'ika alaihim salawatum min warahmah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan solawat dari Allah. Apa makna solawat dari Allah? Qala Abu Aliya Ar-Riyahi, seorang ulama dari masa tabi'in. Wa min afadilihim di antara para ulama afadil dari kalangan tabi'in. Abu Aliya Ar-Riyahi mengatakan salatullah 'alal 'abdi thana'uhu 'indal mala'il a'la pujian Allah kepada hamba itu di penduduk langit. Ketika dikatakan Allah bersolawat kepada hamba. Artinya Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Kalau Allah yang memuji, selesai semua urusan. Bukan manusia, bukan decak kagum manusia, bukan kebanggaan dan kekaguman manusia yang hanya bisa menilai apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar tapi Allah yang memujinya di hadapan penduduk langit. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka lah orang-orang sabar itu yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Pujian dan sanjungan di hadapan para malaikat penduduk langit. Di hadapan makhluk yang suci yaitu malaikat. Bukan di hadapan makhluk yang sebagian ulama salaf mengatakan, wallahi kalau seandainya dosa-dosa ini memiliki aroma busuk, niscaya kalian akan mendapat di aroma busuk dari aku. Alhamdulillah, dosa itu tidak memiliki aroma busuk. Mungkin saja orang yang banyak dosanya itu harum bajunya, wangi pakaiannya, Tetapi ini dipuji di hadapan malaikat yang Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan enggak pernah sekalipun melanggar, bermaksiat kepada Allah. Di tempat yang suci, di hadapan makhluk yang suci, dipuji makhluk tersebut oleh Allah dengan solawatnya warahmah dan mereka akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah waulaika humul muhtadun dan mereka lah orang-orang sabar itu yang sabar di atas istiqamah adalah orang-orang yang muhtadun yang berada di atas hidayah, imannya di atas hidayah, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya di atas hidayah, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah. Akhlak para nabi dan kaum mukminin yang beriman kepada mereka tadi kita sebutkan. Wa ka'iyim min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun Berapa banyak para nabi yang berperang di jalan agama Allah bersama para pengikutnya yang banyak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Tidaklah mereka kemudian menjadi sedih yang berkepanjangan merasa lemah akibat beberapa pukulan-pukulan mundur dari lawan, pukulan-pukulan sengit dari lawan yang menggugurkan kawan-kawannya atau menimbulkan luka-luka pada teman-teman-temannya. Fama wa mastakanu dan mereka enggak kemudian lemah. Wa mastakanu dan enggak merasa di hadapan musuh, iya kami lemah, kami minta maaf, kami kalah, kami menyerah, enggak. Wa mastakanu tetap terus Wallahu yuhibbus sabirin dan sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Wa ma kana qaulahum illa an qalu. Dan tidak ada ucapan mereka, doa mereka ketika mereka mendapatkan musibah saat menjalankan agama Allah tadi illa angkalu kecuali mereka mengucapkan rabbana ghfir lana dunubana wa israfana fi amrina ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan sikap-sikap kami yang melampaui batas langsung ingat dosa kalau ditimpa musibah mereka-mereka itu para nabi, para rasul, para pengikutnya ingat dosa. Bukan ingat anak dibolimin, anak saya mati, ayah saya meninggal, perdagangan saya hancur, sedih. Enggak. Mereka beristighfar. Rabbana gfir lana dunubana. Rabbana gfir lana dunubana wa israfana fi amrina. Sudah kita melakukan itu. Sudah kita menyadari bahwa berbagai kegagalan-kegagalan dalam pendidikan, dalam dakwah, dalam berbagai hal adalah sebab daripada dosa. Dosa. Kemudian kita meminta ampun atau kita hanya terfokus dalam rapat evaluasi tentang kegagalan-kegagalan kita adalah disebabkan perkara-perkara teknis salah dalam mengatur ini dan mengatur itu, karena kita terlambat dalam hal ini dan itu, atau kita kemudian menyegerakan mengatakan Rabbana ghafir lana dunubana. Kenapa anak didik kita, lembaga-lembaga pendidikan kita tidak berakhlak dengan baik? Sedih, ya sedih harus. Tapi cepat minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Dari dosa dan sikap-sikap kita yang melampaui batas-batas syariat. Wasabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Dan doa mereka lanjutannya adalah kokohkan posisi kami ya Allah dalam berjuang ini kokohkan posisi kami dan tolonglah kami menghadapi kaum-kaum kafir tersebut. Ayuhal ikhwah. Ini as-sabirun. Ya. Lagi-lagi as-sabirun yang merasakan pahitnya istiqamah. Pahitnya berjalan di atas sunnah. Pahitnya berjalan di atas syariat, di dalam beribadah Pahitnya istiqamah di atas sunnah saat kita berdakwah. Pahitnya berjalan di atas sunnah saat kita bermuamalah dengan manusia. Mempertahankan sunnah saat bermuamalah dengan sanak saudara. Merasakan pahitnya berjalan di atas sunnah saat membina rumah tangga. Dan seterusnya. Saat melakukan al-amru bil ma'ruf. nahi anil mungkar Wabashiris sabirin. Beri kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Ya jannah itu memang tidak murah. Huffatil jannatu bil makarih. Kata Nabi kita alaihissalatu wassalam. nar bis syahawat. Sungguh surga itu dikelilingi oleh berbagai perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Berat hawa nafsu untuk melakukannya Berat hawa nafsu untuk meninggalkannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jannah, dikelilingi oleh itu sehingga seorang tidak bisa menembus masuk ke jannah kecuali dia menembus pagar al-makarih. Berbagai perkara yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Lawan itu. Lawan lagi. Probokan yang pagar satu. Probokan pagar yang kedua. Hingga masuk ke jannah. Tapi itu butuh kesabaran. Butuh merasakan pahitnya. Pahitnya rasa takut yang sedikit. Pahitnya kegagalan dalam berbagai perkara dunia kita. Ya, pahit. Wahai saudaraku. Anda yang sudah tahu tentang haramnya riba. Tahu dalam muamalah Anda. Beberapa unsur ribawi anda diperintahkan oleh pemberi rizki Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan transaksi ribawi unsur riba sekecil apapun syaitan dan hawa nafsu mengatakan akan rugi perdaganganku akan berkurang modalku akan berkurang asetku apa kata istri bagaimana anak-anak dan seterusnya. Akhirnya dia mengedepankan fitnatud dunia di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak sabar untuk menjalankan pahitnya berkurang dunia. Gak sabar dia. Dia tidak masuk golongan as-sabirin yang Rasulullah diperintahkan wabashir. Beri kabar gembira. Gak sabar. Ayuhal ikhwah Jannah itu mahal Harus diperjuangkan Sementara neraka itu dikelilingi oleh berbagai kemauan syahwat Syahwat pujian manusia Dia nggak betah kalau nggak dipuji Maka dia akan mencari pujian manusia dan sanjungan Syahwat Untuk dimuliakan orang dia akan sakit hati kalau tidak dimuliakan orang. Syahwat terkait materi, rumah, aset. Syahwat berupa anak-anak dan keluarga. Sehingga dia demi syahwatnya siap melanggar syariat. Demi syahwatnya dia siap mengerjakan apa yang Allah larang. Berarti dia tidak sabar merasakan pahitnya istiqamah. Yang sedikit dia siap rupanya. Rupanya dia siap menghadapi rasa takut, rasa lapar dan perkara yang mencekam di akhirat nanti yang panjang dan lama. Ayuhal muslimun, Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Sementara belum nampak kepada Allah, belum diketahui secara apa yang terjadi. Wailah Allah mengetahui segala sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi. Yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi kalau terjadi seperti apa terjadinya. Semua itu Allah telah mengetahuinya. Tapi Allah mengatakan, apakah kalian mengira? bahwa kalian akan masuk surga. Sementara belum nampak kepada Allah siapa di antara kalian orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang. Dan siapa di antara kalian orang-orang yang sabar. Berarti harus melalui proses. Harus melalui proses. Kalau kita menjalani syariat bersunnah serba seneng yang kita hadepin serba nyaman, serba terbuka rezekinya. Hati-hati. Hati-hati. Perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Ada apa ini? Karena Rasul SAW alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuridu aw ma yuhibbu fa'lam innama huwa istidraj kalau engkau mendapati Allah memberikan kepada seseorang kelapangan, rizki, kemudahan-kemudahan. Apa saja yang diinginkan. Rencana apa saja yang dia siapkan. Berhasil. Perdagangan apa yang dia buka. Berhasil. Pertanian berhasil. Perkebunan berhasil. Lobby melobi berhasil. Dalam keadaan orang tadi melanggar syariat Allah dalam keadaan orang tadi bermaksiat kepada Allah ketahui sadari bahwa itu sebenarnya adalah istidraj itu adalah keadaan seorang diulur-ulur oleh Allah sampai datang waktu dia telah bergembira sudah senang, berbangga-bangga, merasa orang yang berhasil, merasa orang yang dicinta oleh Allah karena serba terbuka kemudahan-kemudahan. Dia merasa Allah sedang cinta kepadanya. Saat itu datanglah azab mendadak. Ya kalau azabnya itu berupa bencana alam. Kemudian setelah itu kita sadar. Kalau balasan dari Allah ikopnya itu berupa mati nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah Mati dalam keadaan belum beristighfar. Mati mendadak dalam keadaan belum meminta ampun. Hancurlah hamba tersebut. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Tadi sempat disebutkan bahwa sifat as-sabr, sifat kesabaran adalah anugerah pemberian wallahu yu'ti may yasha yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah itu bisa mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki? Rahmat dalam bentuk pertolongan, rahmat dalam bentuk ilmu, rahmat untuk diselamatkan dari perkara yang haram, rahmat untuk dimudahkan melakukan ketaatan, rahmat untuk mudah dia menjadi orang yang bertobat. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang memiliki keutamaan dan pemberian yang banyak yang besar. Allah. Allahumma rahamna. Allahumma khussana binasrika ya Allah khususkan kami dengan penghususanMu berupa pertolongan darimu ya Allah. Ayuhal ikhwah <clears throat> Itulah sekelumit tentang as-sabr bahwa dia adalah anugerah. Tetapi as-sabr itu adalah sesuatu yang kita diperintahkan untuk mengupayakan, mencoba, melatih diri untuk sabar. Masih dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita sebutkan tadi. Rasulullah mengatakan wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, maka Allah jadikan dia sabar. Berupaya dia. Kadang kalau orang disebutkan kata sabar itu yang dibayang oleh dia saat dia didolimin oleh seorang ngempet. Sabar, sabar, sabar. Saat dia didolimin ya, itu salah satu bentuk sabar. Kadang sabar itu dibayangkan saat dia berdagang mengalami kerugian sabar. Ya itu bagian daripada sabar. Kadang sabar itu dibayangkan kalau dia ditimpa oleh kesusahan atau kematian keluarganya. Ya, itu diperintahkan kita untuk sabar. Benar. Tapi ada sabar yang lebih tinggi dari itu. Sabar yang lebih mulia. Dan semuanya bagian daripada kesabaran. Yaitu sabar tetap menjalankan ketaatan. Di hadapan terpaan ujian. Di hadapan terpaan kebencian manusia. Di hadapan terpaan kekurangan demi kekurangan. Kemiskinan demi kemiskinan. Tetap melakukan ketaatan. Berlanjut dia. Kemarin, tahun yang lalu, hari ini, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun, 20, tetap dia di atas salafiyah. Tetap dia di atas sunnah. Tetap dia meninggalkan hizbiyah. Tetap dia berusaha beribadah dan berakhlak yang baik. Hari berganti hari. Tetap. Dia diuji oleh Allah. Ayuhal ikhwah. Sabar yang mulia adalah antara lain sabar meninggalkan kemaksiatan. Di tengah potensi yang mengitarinya. Potensi untuk berbuat kemaksiatan. Biasanya kemaksiatan itu kalau disebutkan kebayangnya adalah judi, zina, khomer, dan sejenisnya. Bukan hanya itu. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan dalam bentuk apa? Al-kibru, sombong. Berat loh. Meninggalkan kemaksiatan yang namanya takabur. Berat. Lebih berat daripada meninggalkan zina, homer, riba. Lebih berat. Lebih berat. Berapa banyak orang yang gak sabar ketika Allah berikan kepadanya al-fadl. Allah berikan kepadanya kelebihan di salah satu sisi kelebihan diberi kepandaian diberi ilmu diberi uh, kekaguman manusia kepadanya dia nggak sabar untuk menahan diri dari al-kibr tetap dia bersabar untuk ikhlas kepada Allah setiap perbuatannya yang dia lakukan setiap ucapan yang dia ucapkan setiap sikap yang dia ambil benar-benar mengharapkan ridho Allah setelah dia tahu bahwa sikapnya di atas ilmu bahwa sikapnya benar-benar berdalil dia sabar untuk ikhlas kepada Allah nggak gampang sabar mempertahankan ikhlas sekarang kita ikhlas sebentar lagi kita jatuh ada saja yang membuat pot up, membuat kita terjatuh untuk tidak ikhlas. Ada saja yang membuat kita merasa berbangga dengan amalan kita, dengan perjuangan kita, dengan apa saja yang kita miliki, berbangga. Tidak ikhlas lagi dia. Butuh kesabaran. Kenapa? Banyak orang putus asa. Ketika dikatakan kenapa antum tidak lagi melakukan amalan itu yang dulu antum lakukan. Ini kebalikannya yang tadi. Tidak sabar ikhlas jatuh pada ria, jatuh pada sombong, jatuh pada ingin dipuji. Kalau ini enggak, sebaliknya. Iya, nanti enggak ikhlas. Lu ya akhi antum dulu yang berdakwah, dulu antum mengajarkan ilmu mana sekarang? Ana ini merasa diri anak enggak ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Nah terus berhenti. Berhenti. Ya subhanallah. Kadang-kadang diberi subhat oleh syaitan. Subhatnya itu dalil. Bayangkan, baik syaitan dari kalangan jin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya al khannas jadi kalangan jin maupun manusia itu membisikkan bisikan-bisikan jahat membawakan dalil atamuruna murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum al-kitab Apakah engkau memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan sementara kalian melupakan diri-diri kalian tidak melakukan kebajikan itu Ana nggak ikhlas, menyuruh orang ikhlas, ana sendiri ria. Sehingga ana nggak bisa lagi mengajar berdakwah. Menang syaitan seribu langkah. Bukan lagi satu langkah. Seribu langkah menang. Dia nggak sabar berjuang. Ya Allah, tadi ana beramal ini, ana tadi bertaawun, tadi ana bersodako, tadi ana amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata ana ingin dipuji. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia menangis di saat sholat. Dia meneteskan air mata dalam kondisi-kondisi dia ingat kepada dosanya. Bukan berhenti. Rabbana gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan sikap-sikap kami yang melampaui batas. Kemudian wasabbit aqdamana, kokohkan posisi kami. Pansurna alal qaumil kafirin dan tolonglah kami dalam memenangkan peperangan ini menghadapi orang-orang kafir. Syaitan pimpinan orang-orang kafir selalu mengganggu kita, membisikin kita. Doa. Ya Allah kokohkan. Jangan kalah kita. Sabar. Jangan mundur. Jangan berhenti. Lawan itu syaitan yang membisikkan riak sombong, riak sombong. Itu kamu dipuji. Mereka kagum kepada kamu. Mereka memuji sodakohmu. Mereka memuji kamu yang paling banyak tahunnya. Lawan. rajim. Aku akan berbuat lagi. Aku akan sodakoh lagi. Aku akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Aku akan beristighfar. Aku akan bertaubat kepada Allah. Jam berapa Isya? 7.19 Kita hentikan untuk adhan jam 7.19 Berarti kurang 4 menit Kemudian kita lanjutkan InsyaAllah Ayuhal ikhwah Berarti butuh sabar Jangan dibayangkan Alladhi yang Allah katakan Am hasibtum an tadkhulul jannah Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum nampak? Allah belum ketahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Bayangannya jihad itu perang dengan pedang dan tombak dan yang lainnya dari persenjataan. Nah, di antara jihad itu adalah jihadun nafs, memerangi hawa nafsu, memerangi syaitan yang Allah katakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka posisikan dia sebagai musuh. Ya, butuh berjuang. Lawan. Beristighfar, istighfar, bertobat, bertobat. Allah yuhibbut tawabin. Allah sangat suka kepada orang yang selalu bertobat. Allah tidak mengatakan yuhibbut taibin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Tidak. Tidak hanya itu. Ya Allah mencintai orang-orang yang bertobat Tapi ayat mengatakan yuhibbut tawabin Allah sangat mencintai orang yang selalu Selalu bertobat Ada indikator bahwa dosa itu selalu datang Selalu datang, selalu jatuh Selalu jatuh kita ini Sampai Malakul maut Allah utus menjemput nyawa kita yang Rasulullah mengatakan innamal a'mal bil khawatim Sesungguhnya amalan yang terhitung yang diperhitungkan adalah akhirnya nanti ujung ujung daripada amalan kita, ujung daripada perjuangan kita, ujung daripada jihad kita. Sebelum nyawa, apa yang kita lakukan? Sebelum nyawa dicabut, apa yang kita lakukan? Allah merzukna husnal khatimah wa bika min su'il khatimah. Ayuhal ikhwah butuh kesabaran. Dan kesabaran itu butuh perjuangan. Wa may yatasabbar wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, Allah jadikan dia orang yang sabar. Kalimat yatasabbar sabar menunjukkan perjuangan. Maknanya itu mengandung nilai perjuangan Allah tidak mengatakan wa may yasbir yusabbirullah. Barang siapa yang sabar, beda yasbir dengan yatasabbar. Yatasabbar mengandung mana? Upaya, upaya, upaya. Berarti perjuangan, perjuangan, perjuangan. Pahit, pahit, pahit. Ayuhan nas Kita sekarang mulai tahu secara global tentang apa itu kesabaran. Tapi kita belum tahu rincian penerapannya. Mungkin dalam sisa waktu yang ada kita ingin mencoba mengingatkan masing-masing kita dengan posisi dan profesi masing-masing. Semua ada ujiannya antum atau kita berposisi sebagai seorang abidun lillah orang yang beribadah kepada Allah hubungan dia dengan Allah butuh sabar menunaikan ibadah dengan sebaik-baik ibadah butuh sabar untuk menunaikan melaksanakan zikir dengan sebaik-baik zikir kepada Allah. Butuh sabar untuk kita menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap limpahan nikmatnya. Karenanya Nabi meminta tolong Allahumma aini ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik dibaca setiap selesai solat dalam pengertian dua Selesai sholat sebelum salam maksudnya atau selesai sholat setelah salam. Sebagaimana difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Rasulullah selalu membaca Allahumma inni ala zikrik. Ya Allah tolonglah aku dalam mengingatmu. Minta tolong di sepeda motor dibantu oleh Allah ingat Ingat untuk beristighfar, ingat untuk bertasbih, bertahmid. Saat di mobil juga demikian, saat berjalan, saat di masjid. Nampaknya sudah tiba waktu Al-Isya eh, kita tunda untuk kita dengarkan dan ikuti al-adzan. Seorang di antara kita yang posisinya sebagai abidun lillah. Orang yang beribadah kepada Allah butuh kesabaran. <clears throat> Dalam doa yang tadi sempat kita sebutkan Rasul mengatakan ya Allah tolonglah aku dalam berzikir. wasyukri tolonglah aku dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Minta tolong. wahusni ibadatik dan tolonglah aku dalam beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Bohir maupun batin butuh sabar. Kadang kita gagal. Kadang kita gagal dalam ibadah. Jangan putus asa. Baik gagal secara bohir yang nampak terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, kita gagal ya. atau kita gagal secara batin. Butuh sabar. Posisi kita sebagai hamba itu dalam murni masalah ibadah praktis, dikir, sholat dan dan dan yang seterusnya. Dalam masalah penerapan ilmu dalam bidang akidah misalkan. Contoh, ada orang nggak sabar menjalankan larangan Nabi terkait kalau ada musibah atau mengalami kegagalan dalam sebuah programnya Rasulullah melarang untuk mengatakan lau fa'altu kadza lakana kadza fa kadza kalau seandainya aku tadi melakukan ini, ini saya akan begini. Kalau seandainya aku tadi nggak melakukan itu, nggak akan terjadi. Wah, kalau seandainya kita tadi nggak pergi, wah kalau seandainya kita nggak melakukan transaksi ini, maka kita nggak akan mengalami kerugian. Kenapa kita invest di situ? Wah, kalau seandainya aku tidak memutuskan keputusan itu, Nabi mengatakan melarang la taqul law fa inna law taftahu babas syaitan jangan kamu mengatakan law karena law law itu artinya kalau seandainya aku begini maka akan begini law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza karena kalimat kalau itu tadi akan membuka pintu syaitan. Dibukakan pintu untuk syaitan masuk. Ujung-ujungnya bisa naudzubillah dia mengingkari takdir, benci kepada takdir, nggak ridho kepada takdir. Nah, karena kamu buka pintunya syaitan yang mestinya ditutup dibuka dengan kata-kata lau kalau seandainya aku kenapa kamu dek gitu dek kenapa kamu mas begitu Kenapa ya akhi? Kalau seandainya kamu nggak begitu tadi kan? Qul qadarullah wa masya'afa'al. Katakan, ucapkan, semua adalah takdir Allah. Wa masya'afa'al. Dan segala yang dikehendaki oleh Allah, pasti Allah akan melakukannya. Nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kadang orang nggak sabar. Sudah belajar dia kitab tauhid. Sudah belajar dia akidah masih belum sabar. Sudah diingatkan ya akhi, jangan bilang kalau iya saya nggak gini, tapi masalahnya kalau seandainya, loh, jangan. Ini akan buka ya akhi, ini masalahnya. Loh, mestinya antum mengatakan Astaghfirullah, astagfirullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Cepat istighfar. Ada orang nggak sabar. Ini contoh. Bukan perkara kecil. Bisa ujung-ujungnya dia menjadi orang pengingkar takdir nanti. Pengingkar takdir itu kafir. Gara-gara bermula dari kalimat lau. Ini contoh. Berikutnya, kalau tadi hubungan seorang hamba kepada Allah langsung, hubungan vertikal membutuhkan kesabaran dan perjuangan. Ya memang capek, memang pahit. Tapi telanlah itu, telan. Insya Allah menyehatkan kamu. Sehat imanmu, sehat dadamu insya Allah. Sekarang hubungan seorang hamba dengan hamba-hamba yang lain. Ini yang Allah katakan dalam ayatnya antara lain وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا dan sungguh telah kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah sebagai ujian atas birun apakah kalian tetap mau bersabar wa kana rabbuka basira dan sungguh Robmu itu maha melihat segala sesuatu. Siapa yang sabar, siapa yang enggak, siapa yang jujur, siapa yang dusta, tahu Allah. Siapa yang mendolimin, siapa yang terdolimin, siapa yang melanggar hak saudaranya, siapa yang tidak. Wakan kana rabbuka basirah. RobMu itu maha melihat. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah dan telah kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian lainnya sebagai ujian. Adanya orang-orang kafir, musyrikin, ahlul kitab, al-yahud, wan nasara, ujian buat kita fitnah. Apakah kita mau bersabar menjalankan syariat Allah menyikapi al-yahud, wan nasara, wal majus, wal musyrikin? Mungkin kita nggak terlalu paham, nggak terlalu tergambar. Coba pelajarin. Pelajaran akidah dengan dalil-dalil ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan bagaimana mengatur hubungan kita dengan mereka, bagaimana sikap kita kepada mereka, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang halal dan apa yang haram. Atas birun, maukah kalian bersabar menjalankan itu? Atau nggak sabar? Ada yang nggak sabar menyikapi kaum kufar karena dunianya, karena teman lama. Ada seorang di hadapan saya langsung kurang lebih uh, eh, 15 tahun yang lalu atau lebih mungkin 18 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu. Dia menceritakan bahwa dia punya teman seorang kafir yang baik sekali. Baik akhlaknya baik muamalahnya. Bukan hanya suka menolong dari sisi materi, tapi menjadi teman berbincang, curhat. Bahkan dia mengatakan, "Ana Ustaz, kalau terlambat sholat diingatkan. Kamu belum sholat, lupa. Oh iya, Bagaimana Ustadz sikap semestinya saya sebagai muslim menyikapi dia? Saya mulai menjawab Satu persatu Satu persatu sampai mulai ayat demi ayat Anda bacakan Orang ini menunduk dan menangis Dengan sekeras-keras Dia menangis Anda terdiam Anda pikir Alhamdulillah dia menangis Mungkin dia bertobat terhadap suatu pelanggaran syariat yang serius dalam bidang akidah terkait menyikapi seorang kafir atau kufar. Ternyata dia menangis karena belum siap meninggalkan kawannya dan cintanya kepada kawannya yang kafir. Orangnya ahli sholat. Mungkin kalau kita dilihat diperbandingkan perawakan kita dengannya, kehusuannya dalam beribadah mungkin kita kalah keumuman kita. Nampak Orangnya serius, akhlak. Sholatnya benar-benar dijaga. Berjamaah. Mengamalkan sunnah. Hati-hati, fitnah itu bisa datang dari pintu mana? Kalau nggak dari pintu depan, pintu kanan atau kiri bisa datang dari belakang menampar kita. Hati-hati. Saya pikir dia menangis mau bertobat. Astagfirullah, astagfirullah. Ternyata dia menangis karena ketidaksiapannya berpisah dan meninggalkan cintanya yang dari hati kepada temannya yang kafir. Hati-hati. Nggak sabar dia. Tidak bisa menjalankan yang Allah katakan atas biun Apakah kalian mau tetap bersabar menjalankan hukum-hukum Allah, mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan emosi, mengalahkan rasa cinta, mengalahkan perasaan? Banyak orang gak sabar. Ini contoh. Contoh lainnya terkait atas birun. Antum sebagai seorang muslim atau seorang dai, bahkan seorang ikhwan biasa sekalipun kalau boleh diistilahkan, kena kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar. Mengandung konsekuensi. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil wa'mur bil ma'ruf bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Nasihat Luqman kepada putranya, wahai putraku, dari sekian rentetan wasiatnya, Aqimis sholat. Tegakkan salat wahai putraku. Wa'mur bil ma'ruf. Wanha anil mungkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wasbir ala ma asabak. Sabarlah kamu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Terkhusus di balik amaran amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar. Sabar. Banyak orang nggak sabar sehingga dia tidak lagi mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terkhusus an-nahi anil mungkar. Pencegahan dari kemungkaran, dari kesyirikan. Baik perlisan atau tulisan. Mencegah dari kemungkaran bid'ah yang gelap. Dia nggak sabar. Mengingkari kemungkaran hizbiyah. Dia nggak sabar. nggak sabar. Padahal keberadaan ahlul bid'ah, ahlul hizbiyah, ahlul syirik itu fitnah buat kita, ujian buat kita. Apakah kita mau bersabar? Nah, begitu berikutnya. Apa posisi kita? Anda sebagai suami terkenai kewajiban. Ku anfusakum wa ahlikum nara Bentengi dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya kita harus tahu dong. Potensi-potensi yang memasukkan seorang hamba kepada neraka Allah. Kita harus belajar yang dengan itu kita cegah anak istri kita. Kita larang dia. Kita beri benteng dia dengan amal soleh dan ketaatan-ketaatan, akidah yang lurus, manhaj yang benar, iman yang kokoh, akhlak yang bagus. Bagaimana kita bisa Talabul ilmi. Sabar kita? Atau kita akan larut? Larut kepada kemanusiaannya kita ini, sifat manusia kita ini. Yang di dalamnya ada yang namanya hawa nafsu yang Allah katakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu jiwa manusia ini selalu mengajak memerintah kepada perbuatan jelek. Apa kita mau larut? Sehingga karena anak istri kita meninggalkan sholat berjamaah, karena anak istri kita siap untuk tidak tolabul ilmi. Karena anak istri kita tidak lagi mau bertaawun di dalam dakwah. Istri melakukan kemungkaran, anak melakukan kemungkaran terkait akidah atau terkait akhlaknya atau terkait ibadahnya kita biarkan karena khawatir adanya keributan. Apakah Rasulullah mengajarkan seperti itu sebagai pimpinan rumah tangga? Tidak. Rasulullah suatu hari masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan wajah yang merah, marah dan Aisyah tahu kebiasaan suaminya Suamiku marah. Ya Rasulullah marah ketika mendapati ada korden uh, eh, sitar uh, apa korden ya, yang bergambar makhluk bernyawa. Aisyah tahu dan langsung mengamalkan apa yang dimaukan oleh Rasul. Saat Aisyah radhiyallahu anha Aisyah bintu Abi Bakrin Siddiqah bintu Siddiq Siapa lagi yang lebih baik dari ini Mendapat gelar Siddiq Aisyah Siddiqah bintu Siddiq Putri As-Siddiq Ketika suatu hari dia menyebutkan suatu kekurangan terkait salah satu istri Rasul yaitu Sofia bintu Huyai. Hasbuka min Sofia kata dia. Maksudnya ta'ni annaha qasira, bahwa Sofia itu agak sedikit posturnya pendek. Apa Rasulullah diam sebagai pimpinan rumah tangga? La, laqad kulti kalimatan Lau muzijat biha ma'ul bahri la afsadathu. Wahai Aisyah, sungguh kau telah mengucapkan sebuah kata yang kalau dicampurkan, diteteskan kepada air laut yang luas itu tadi akan menjadikan rusak air laut tersebut. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibimbing. Berapa banyak para suami yang mendapati istrinya melakukan atau mengucapkan ucapan-ucapan kefasikan. Dibiarkan dengan tawa, malah dia larut ikut-ikutan. Melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah antara lain ghibah atau lebih parah lagi namimah, mengadu domba, membuat yang satu benci terhadap yang lainnya. Itu namimah. Begitulah Rasulullah sebagai pemimpin rumah tangga sabar menyikapi fitnah yang Allah menyatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum Sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh kalian waspadai mereka Ketika Allah menyatakan waspadai Ketika Allah menyatakan dan memberitakan bahwa pada mereka ada musuh-musuh kalian, tidak ini identik atau boleh difahami bahwa kita harus kasar, main bentak, main pukul. Tidak ada di situ upaya-upaya yang ditempuh dengan persuasif, tidak. Allah lanjutkan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru Namun jika kalian memaafkan Maksudnya memaafkan itu bukan membiarkan kesalahan. Nasehatin, ya sudah. Nasehatin. Ampunin, maafin sudah. Sudah. Bukan identik keras, main pukul, main bentak ini enggak. Kamu ini memang di kamu ini ada musuh-musuhku. Bukan. Jangan salah kaprah memahami ayat, lanjutkan ayat itu. Tidak sedikit para pemimpin rumah tangga yang gak sabar. Dia tahu ada kemungkaran-kemungkaran pada istrinya melalui peralatan-peralatan elektronik yang canggih. Ya, kalau salah satu syariat Islam mengatakan bahwa tidak dibolehkan seorang istri memasukkan seseorang ke rumah suami yang suami tidak suka. Itu dulu zaman manual datang secara fisik. Ya kan? Baik itu orang lain ataukah saudara-saudaranya yang suami nggak suka datang ke rumahnya. Nggak boleh seorang istri mengizinkan Lu itu saudara sepupunya, hatta kakak kandungnya. Kalau suami nggak suka, jangan. Lu tapi suami memutuskan silaturahmi, nanti nasehatin. Beri masukan, nggak boleh memutuskan silaturahmi. Tapi sementara dia harus apa? Taat. Nah, konteks hadis ini adalah dalam ketaatan kepada Allah. Tapi yang penting akan saya sebutkan apa? Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang banyak orang masuk ke rumah tangga kita. Ke rumah kita tanpa mengetuk pintu. Cukup dengan alarm ding ding. Ya. Atau alarm-alarm yang lainnya. Sudah masuk itu orang ke rumah kita menemui istri kita. Bergurau dengan istri kita menyampaikan kata-kata ghibah, menyampaikan namimah, mengadu domba antar hamba Allah. Masuk orang tadi syaitan itu tadi masuk ke rumah Anda. Menemui istri Anda. Membujuknya untuk melakukan sebuah kemaksiatan bersama-sama, kemaksiatan kolektif. Maka Butuh sabar Anda sebagai suami untuk mengontrol dan Anda sebagai suami punya hak untuk mengatakan mana hp wahai istriku. Ini ada passwordnya, buka passwordnya. Aku ingin tahu apa passwordnya. Mana? Kalau dia punya password, kunci, ya, masuk dan tidak diberitahu kepada kita sebagai suami mirip kayak kita mau masuk ke rumah kita di pagar dikunci kita bilang wahai istriku bukakan mana kuncinya <laughs> nggak boleh Allahu Akbar Allahu Akbar hati-hati waspada wahai saudaraku berapa banyak rumah tangga hancur hancur tidak berarti harus dengan perceraian itu salah satu bentuk kehancuran. Tapi hancur dalam bentuk ketaatannya hilang dari rumah itu, maksiat memenuhinya. Minta wahai istriku, bukakan hatimu. Ada passwordnya, mana passwordnya aku ingin tahu. Setiap kamu ganti password, beritahu aku. Suatu saat kapan saja, memang lebih baik minta izin, ya, karena khawatir ada beberapa rahasia temannya. Bisa difahamin ya, temannya sedang menyampaikan sesuatu yang sifatnya sangat rahasia pribadi. Maka eh, sampaikan ayo buka bareng-bareng, sini aku mau lihat. nggak usah sembunyi-sembunyi malam-malam buka. Enggak, jangan, jangan. Tidak perlu seperti itu. Itu rumah kita, kita bisa masuk kapan saja. Ya. Nah, masuk dengan terang benderang. Masuk. Mana? Aku mau lihat. Oh, jangan mas, yang ini rahasia temanku. Oh, berarti aku nggak boleh tahu karena rahasia ya. Iya, um, bukan riba ya. nggak rahasia iya. Kalau rahasia aku hormatin. Misalkan temanmu men menceritakan tentang penyakit dirinya, dirinya punya sebuah penyakit yang malu disebutkan. Nah, jangan, aku nggak mau tahu itu. Aku nggak ingin tahu sedikit pun dosa aku. Kalau aku berusaha tahu. Tapi kalau yang dimaksud rahasia, hakikatnya isinya menceritakan aib-aib orang teman-temanmu atau mengutip dan menukil kepadamu ucapan orang-orang yang akan membuat kamu marah dan benci. Maka aku harus tahu. Kenapa aku harus tahu? Karena Allah mengatakan bentengi dirimu dan keluargamu dari api neraka aku nggak ingin kamu masuk neraka. Wah istriku, nggak ingin. Mana? Buka. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Nomor ini punya siapa? Ini punya siapa? Harus tahu suami. Oh ini saudara misanku, nggak apa-apa bukan orang lain. Mau siapapun saudara misan kalau dia ngiming-ngimingin kamu, ya cerita kemarin aku hadir resepsi di gedung pernikahan yang wah luar biasa diiringi musik-musik yang indah. Uang yang hadir para hadirat-hadiratnya itu ya undangan hari mah bagus-bagus emasnya pakaiannya nah, kan membuat kamu tergiur kamu nggak betah di rumah kan Ya ini anu kok, ini bibiku. Walaupun bibimu Aku ingin tahu. Ternyata di situ cerita, "Uh, kalau di mall yang itu harganya begini. Kalau mall di sana ada jualan ini, jualan itu. Mall yang sana, ayo kita ke sana." Makanya kamu kemarin nangis-nangis minta keluar kan? Nah, aku nggak tahu kenapa kamu sampai menangis minta keluar dengan alasan dengan bibi. Aku bingung. Nggak diizinkan ini dengan bibinya. Ada pamannya, ada mahramnya nggak diizinkan menangis, maksa. Oh, ternyata ada tamu. Ada tamu masuk ke rumahku, menemui istriku. Wahai rijal, kunu rijalan. Wahai rijal, jadilah kalian laki-laki sebenar-benarnya. Siapa mereka? Mereka yang Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Mereka lah yang Allah katakan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Kaum pria itu adalah pemimpin, pembina kepada kaum wanita. Atas birun, kalian mau bersabar wahai para suami, para pemimpin atau kalian larut? Kalian larut terhadap permainan para istri dan anak-anak. Sebaliknya, kalian wahai para istri. Nah, ini bukan khutbah nikah ya. Nah, <laughs> ini nasihat buat saya dan antum. Buat semua. Nah, yang sering kita nggak sabar. Para suami ada yang nggak sabar menurutin emosi, tahu syariat dilarang seorang suami menghajar istri, memboikot istri keluar dari rumah karena marah dia malam itu keluar pindah tidur di pos kamling wala tidur di rumah temannya di rumah orang tuanya haram nggak boleh iya anak harus dat anak marah anak gali ladap dia kurang ajar dia istri saya itu hatta walau kurang ajar kamu hanya punya hak tidur berbalik atau keluar dari kamar maksimal. Loh, kalau dia melanggar, ada langkah berikutnya. Kamu jangan menabrak aturan. Kamu nggak sabar berarti, berarti kamu bermaksiat. Kamu bermaksiat dengan itu. Ada suami yang nggak sabar. Sebaliknya, para istri Allah menurunkan dan memberlakukan syariat bagi kalian. Hormati syariat Allah. Hargai, Allah akan menghormati, menghargai dan mencintai kalian. Salah satu contoh syariat Allah untuk kalian adalah yang Rasulullah katakan, "Lau kuntu amura ahadan bi ayasjuda ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang hamba bersujud kepada hamba, kepada makhluk. Saya yang sujud nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Ketaatan kepada suami. Kalian sudah mendengar wahai para wanita bahwa Rasulullah mengatakan yang maknanya bahwa surga dan nerakamu ada di suamimu ini. Bagaimana sikapmu terhadap suami? Cemberut. Kenapa cemberut? Marah karena tadi nggak dibelikan panci. Ya. Tadi nggak diantar ke sana atau kemari. Cemberut tuh. Apa hakmu cemberut kepada suami? Suami punya hak mendapatkan senyum. Itu tugasmu. Kemudian kamu patahkan tugas ini. Tugas syariat ini kamu langgar karena emosi. Gak boleh, haram. Kemudian kamu tidak melayani suami dengan baik. Tiba-tiba kamu berkata-kata yang kasar kepada suami. Suami meminta sesuatu, siapkan makanan ini, siapkan minuman itu. Kamu tiba-tiba masuk ke kamar dengan marah, menutup pintu dengan keras, menutup wajahnya dengan bantal. Apa haknya kamu? Iya, tadi aku dimarahin. Oh, kalau dimarahin suami, aku gak salah. Iya, kamu gak salah dimarahin oleh suami. Suamimu lalai, suamimu emosi. Kemudian kamu membalas kesalahan suami dengan kesalahan. Seperti itu caranya. Tidak, wahai mukminah. Tidak demikian wahai muslimah. Iya aku nggak kuat. Kan Allah mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Apakah kalian tetap mau bersabar menjalankan syariat menyikapi itu? Salah satu fitnah adalah suami bagi kalian, wahai istri, dan istri ujian bagi kalian, wahai para suami. Tidak bisa kita mengikuti emosi, perasaan mengalahkan syariat Allah. Berarti kita nggak sabar namanya. Berarti kita tidak menjadi orang-orang yang dicinta oleh Allah. Yang Allah menyatakan, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Banyak yang tidak sabar. Ulama adalah fitnah bagi umat ulama. Fitnah bagi umat. Apakah umat ini mau mempesisikan ulama pada posisi yang Allah perintahkan? Atau umat sudah nggak mau lagi ikuti bimbingan karena dia punya hawa nafsu, karena mereka punya kepentingan, karena mereka punya logika, karena dia punya sakit hati, sehingga fatwa dan bimbingan ulama sudah tidak lagi dihiraukan. Salah satu yang Allah ujikan kepada kita Allah jadikan sebagai bahan ujian, tes dan fitnah terkait keberadaan ulama adalah Allah mengatakan fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak berilmu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Al-ayah jika datang kepada mereka sebuah informasi, sebuah berita yang menjanjikan keamanan, kenyamanan, ataukah berita-berita yang mengancam, tiba-tiba mereka berkomentar menyebarkan ke sana kemari. Kalau mereka mau, kata Allah, bertanya kepada Rasul, mengembalikannya kepada Rasul dan ulil amri. Dalam hal ini terkhusus dan terdepan adalah ulama. Kemudian waliul amr pemerintah. Berarti ulama ujian buat kita. Kita sudah punya program nih, bisnis. Ya, gini, begini, investnya nanti begini, caranya begini, begini, begini, bagi hasilnya nanti begini. Ada satu teman ngingetin, ya akhi, sudah, antum sudah tanya, sudah tahu fatwa tentang ini. Diuji nih, ada teman yang menyampaikan, ini rencana bisnis antum yang ini. Antum sudah tahu ilmunya, sudah tanya kepada ulama, boleh enggak ini? Oh ya boleh ya lo tanya. Oh, masa semua harus tanya? Wong ini halal kok. Anak jualan barang halal ini. Tidak jualan homer atau babi atau narkoba. Iya, barangnya halal, tapi sistemnya loh yang antum lakukan sudah tanya nggak antum? Nggak sabar, punya emosi, punya syahwat. Ada yang oh iya ya penting ya tanya kepada lo. Iya iya ya nanti pergi, nggak mau tanya dia. Sekedar memuaskan si penasehat. Berarti licik dia. Dia menipu Allah maunya. Mau membuat makar kepada Allah. Ya. Ada lagi sudah tahu ya akhi, ini yang antum jalani. Atau orang yang antum panutin itu, orang yang antum panutin itu melakukan kesalahan-kesalahan dalam bidang akidah ini ini ini dalam bidang manhaj ini ini iya tapi dulu anak belajar kepada dia dia punya jasa mengajar anak dia itu dulu yang menasehatin anak sampai anak meninggalkan kebidaan ya akhi lo iya makanya doakan maka dari itu balas kebaikannya dengan nasihat Wana nggak bisa dong menasehatin. Kalau antum tidak bisa membalas kebaikannya dengan nasihat, tinggalkan dia supaya dia beban dosanya tidak semakin banyak. Karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bidang akidah, dalam bidang manhaj dan dan dan seterusnya. Ini fatwa ulama. Ulama-ulama al-akabir, ulama-ulama senior yang Rasul menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah ilmu, barokah fatwa dan bimbingan itu Allah bersamakan dengan ulama-ulama senior. Sabar. Nah, malah ngasih subat. Ya walaupun ulama senior kan bukan wahyu fatwanya. Loh siapa yang mengatakan? Kalau kita mengatakan yakin bahwa itu wahyu, ya kafir kita. Dan ulama nggak pernah mengajarkan gitu. Nah. nah. Tapi sebaliknya, ketika orang yang dia kagumin, entah itu ustadz, entah itu syekh, dinyatakan dia salah dengan ilmiah. Nih dalilnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini fatwanya Loh, masa syekh akan salah ya akhi? Masa antum lebih pintar dari syekh? Loh, kok antum lebih pintar? Bukan, ini saya bawakan fatwa. Yang lebih pintar nih ulama yang gibar ini bukan anak. Tetap dia mengikuti perasaannya, rasa cintanya, asobiahnya. Dia tidak lagi sabar menjalankan prinsip al-barakatu ma'a akabirikum barokah ilmu dan fatwa itu berada Allah bersamakan dengan siapa? Para ulama senior itu Nggak sabar dia. Bahkan tidak sedikit di antara teman-teman yang siap karena tidak sabar tadi siap menjual dan memperdagangkan manhajnya untuk sebuah emosi, untuk sebuah sakit hati, untuk sebuah gengsi, untuk sebuah kerugian duniawi yang pernah dirugikan dalam kerjasama dunia, kerjasama bisnis, untuk sebuah sakit hati akibat istrinya yang disakiti oleh istrinya si Fulan. Dia siap menjual manhaj. Nggak sabar dia menjalani syariat. Syariat mengatakan bersikaplah ilmiah dalam setiap masalah. Yaki kenapa antum berjalan di atas hizbiyah ini? Setelah ditelusuri, ternyata dan ini tidak sedikit. Tidak sedikit yang nggak sabar. Fulan berpindah manhaj. Fulan milih bergabung dengan hizbiyin. Kenapa? Gara-gara sesama pengurus masjid sesama pengurus pondok atau sama-sama pernah jadi panitia daurah tersinggung tersinggung dari temannya ini karena tersinggung subhanallah memang betulan kebetulan memang temannya tadi salah memang memang benar salah dia membolimin ini Coba ini perhatikan ujian ini. Perhatikan fitnah ini. Begitu halusnya dan samarnya dia masuk menyerang hati kita. Itu si fulan, si A memang benar mendolimin si B. Datanglah fitnah manhaj. Si A yang bolim tadi, ya, yang mencaci maki dia dalam kepanitiaan daurah, ribut urusan parkiran, ribut urusan logistik, ribut urusan jadwal daurah itu kapan yang ini ngatakan tanggal sekian yang ini katakan sekian gak mau tersinggung memang kamu maunya sendiri kok kamu memang bodoh gara-gara penentuan tanggal daurah ya mulanya subhanallah sakit hati sakit hati sakit hati datanglah fitnah manhaj kebetulan si A yang mendolimin yang akhlaknya tadi nggak bagus itu Allah beri taufik, Allah beri pertolongan pada saat fitnah manhaj datang. Dia bersama para ulama al-akabir. Ini si B yang didolimin dan nggak salah dia masih sakit hatinya ngurek di hati. Tahu ngurek ya? Masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Mengalahkan iman yang semestinya iman dalam lubuk hati yang paling dalam. Dia sakit hati. Oh, nggak mau. Karena teman-teman di masjid, teman-teman di pondok, teman-teman di kota itu mayoritas bersama ulama akabir, dia menghindar. Yang tadinya sholat di masjid bareng-bareng, cari masjid lain. Yang kemudian mundur-mundur malah bergabung dengan hizbiyin. Dalam keadaan dia tahu, hizbiyin itu tadi dalam keadaan salah. Gara-gara sakit hati hutangnya nggak dikembalikan, nggak dibayar. Ada lagi yang sakit hati, kenapa? Dia dulu istrinya pernah menggibain istri ana, menyebarkan aib istri ana di medsos. Itu memang dosa ya, akhi. Dosa dia menyebarkan aib seorang muslimah di medsos atau di luar medsos. Dosa dia. Tapi sekarang kamu diuji urusan manhaj kalau dia itu benar manhasnya, kenapa kamu harus berbeda? Kok mudah diperjualbelikan manhaj kamu? Dijual dengan harga murah. Apa itu harga murahnya? Sakit hati. Ya Allah, kenapa nggak sabar? Kenapa nggak sabar? Contoh lainnya, keberadaan rakyat adalah ujian bagi pemerintah dengan tugas-tugas pemerintah yang Allah telah berikan kepada mereka. Allah amanatkan. Ujian. Keberadaan waliul amr. Pemerintah. Ujian bagi rakyat. Allah berlakukan beberapa aturan syariat. Menyikapi waliul amr. Menyikapi pemerintah kekurangan-kekurangan, kealpaan-kealpaan, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Ada aturannya dalam syariat Al-Quran was sunnah. Salafiyun Teman-teman salafi di berbagai wilayah Alhamdulillah Dengan izin dan pertolongan Allah Sabar menjalankan syariat Menjaga lisan tidak mencela pemerintah. Menahan lisan untuk tidak mengribai pemerintah. Menahan lisan untuk tidak memprovokasi masyarakat membenci apalagi menentang apalagi memberontak pemerintahnya salafi di berbagai negara Allah kasih pertolongan untuk sabar bukan salafi itu membenarkan dan membiarkan atau riba terhadap kemungkaran enggak tetap enggak ribo adanya eh, liberalisme yang disusupkan kepada pemerintah pluralisme bahwa semua agama itu benar bahwa semua agama itu menyembah Tuhan yang satu ya, salafin mengingkari dan benci berlepas diri dari itu semua Dibiarkannya tumbuh berkembang instansi-instansi ribawi, mulai yang terbesar hingga yang terkecil. Salafi nggak suka, benci karena itu dimurka oleh Allah. Dan seterusnya. Tetapi Salafi dengan izin Allah mendapatkan pertolongan untuk bisa menjalankan sunnah yang sudah sering kita pelajarin tanpa disebutkan sekarang. Dalam kesempatan lain mungkin asatidah kita telah menjelaskan tentang sikap ahli sunnah terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi atau dilakukan oleh pemerintahnya. Tapi banyak orang gak sabar. Oh iya ya, yang gak sabar itu kelompok-kelompok yang ekstrim dulu. Yang gak sabar itu eh, mereka-mereka uh, yang suka demo-demo itu. Yang gak sabar itu loh, yang mereka tuh suka orasi-orasi, mencela pemerintah, Ya, mereka-mereka yang menulis buletin dan majalah isinya mengkritisi pemerintah secara terbuka dari kelompok ini kelompok itu. Ya, itu sudah jelas lah. Nah, tapi ayo evaluasi. Jangan-jangan kita pernah nggak sabar. Ya, jangan-jangan kita pernah nggak sabar menjalankan sunnah. Terkhusus di zaman seperti ini, Ya. Yang dikatakan oleh orang Arab hada zaman zaman zaman tawarrud la tatawur katanya. Hampir sama kan hurufnya. Tatawara dengan tawarrata. Mirip ya. Hurufnya ada toknya, ada roknya, ada wawunya sama. Tapi ketika dibalik beda jauh maknanya. Ini zaman zaman tawarrud bukan zaman tatawur. Apa itu zaman tatawur? Zaman modern yang berkembang, yang positif, itu tatawur. Maju ke depan, berkembang maju. Kalau tawarrud, ini waqa'u fi wartah, yaitu melakukan kemungkaran-kemungkaran zaman yang semakin banyak kemungkarannya, menyeret orang kepada kemungkaran-kemungkaran itu tawarrud. Kata orang Arab demikian. Hada zaman, zaman tawarrud. Mau tatawur. Ya. Nah, salah satu bentuk tawarrud yang menyeret kita untuk tidak sabar menjalankan manhaj terkait waliul amr, terkait pemerintah. Tidak sabar kita, kita diseret mengelanggar sunnah Nabi dan larangan beliau terkait pemerintah di zaman yang mudah mendapatkan informasi melalui alat-alat ini, smartphone, smartphone. Mudah kita mendapatkan informasi ya, tentang apalah yang terjadi di tubuh pemerintah. Kemudian kita meng-share, ya, namanya meng-share, mengirim, membagi kepada teman-teman, kepada paman, kepada bibi, kepada teman, bahkan kepada salafiyin di masjid-masjidnya bahkan masuk itu ya ribah ribah gunjingan-gunjingan terhadap pemerintah bukan berbicara untuk cari jalan keluar dan mendoakan bukan wah ini ini ini ya ini buktinya ini anak dapat informasi ya. katanya ibu kota mau dipindah ke Kalimantan ada apa ya. Nah, itu biayanya besar. Lah kamu ini siapa? Eh? Kamu siapa? Tahu apa? Nunda nah, itu, itu membutuhkan biaya sekian triliun yang nanti kita akan pinjam uang ke Cina. Nanti, loh, apa urusanmu? Nah kamu ngomong di teras masjid, apa presiden dengar? Kamu ngomong bareng istri di rumah sambil minum teh. Istrinya diajak menggibain pemerintah. Istrinya juga senang. Iya ya mas, iya. Iya aku dapat nih kemarin dari abiku. Gini, gini, gini katanya. Tambah jadi ribahnya. Di rumah tangga diisi pelanggaran manhaj. Di rumah tangga kita diisi pelanggaran terhadap sunnah. Apa sunnahnya? Antum sudah sering hadir dalam daurah-daurah setel ulang nasihat asatidah kita Ustaz Ustazuna Ustaz Muhammad Ustazuna Ustaz Qamar Ustazuna Ustaz Usama Ustazuna Ustaz Barakallahu fikum Syafruddin Ustazuna asatidah kita sering menyampaikan Ustaz-Ustaz kita nasihat-nasihat sabar sabar ahli sunnah kita banyak nggak sabar gara-gara alat-alat ini hati-hati dari syaitan ini hati-hati kita jatuh dalam apa yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kalian seorang fasik fasik itu masih tergolong muslim bukan kafir Muslim tapi bermudah-mudahan meninggalkan yang wajib, bermudah-mudahan mengerjakan yang haram itu fasid. Bermudah-mudahan ninggalin sholat berjamaah ya fasid. Pria nggak membiarkan jenggotnya tumbuh yang itu diperintahkan oleh Nabi dan dilarang untuk dipotong itu fasid Wanita yang tidak menutup auratnya Fasikoh Muslim atau muslimah yang suka mengribai fasik dan fasiqah. jadi hati Kata Allah apa? Wahai orang yang beriman. Jika datang kepada kamu seorang yang fasik. Termasuk orang fasik itu adalah orang yang suka berdusta. Bahkan dinilai oleh ulama orang yang fasik itu adalah antara lain gampang nyampein berita. gampang menyampaikan apa? Informasi. Apa dalilnya? Hadis. Kafa bil mar'i isman bi kulli ma sami'. Cukup bagi seorang terhitung mendapat dosa telah berbuat dosa ketika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Walaupun benar semua sampaikan, sampaikan, sampaikan, sampaikan. sampaikan itu dinilai oleh sebagian ulama sebagai fasik nggak bisa dipercaya nih omongannya banyak omong banyak cerita nah, nah bo potensi dan profesi banyak cerita ini kalau dulu manual kan majelas majelas sana sini kalau sekarang dengan grup-grup satu di Jakarta satu di Pekalongan satu di Surabaya satu di Jember satu di Medan bisa bareng-bareng ribah bisa bareng-bareng menyampaikan informasi dusta. Jauh grupnya. Hah? Satu di Malaysia, satu di mana. Masya Allah. Nggak perlu duduk gahwa. Sambil minum kopi nggak perlu. Ya. Biasanya memang kalimat nyahi yuk. Tahu nyahi? Apa? Minum syahi. Ya. Kalau syahi teh, tapi kalau nyahi itu minum teh. <laughs> ya. Gahwa itu kopi, tapi gahwa itu minum kopi. Ya. Ada tambahannya di muallad. Nah, barakallahu fikum. Itu biasanya nyahi bareng-bareng minum teh identik dengan riba. Kalau sudah nyahi yuk, enggak. Yuk hadir majelis ilmu, iya. Ayo ke di, di teras masjid ada apa? Mau dibacakan ada taklim qiraatul Quran? Iya. Ayo ke rumahnya si fulan, ada apa? Ada pelajaran kitab tauhid. Oh, ayo berangkat. Yuk nyahi di rumah fulan. Oh, maaf. Biasanya kalau sudah nyahi identik dengan apa? Riba. Nah. Lah, dengan adanya alat ini sekarang pasaran riba semakin laris. Riba online. Iya kan? Online riba. Hati-hati wahai saudaraku. Rasulullah SAW melarang kita menghibahi waliul amr. Larangan keras kita mencela menyebutkan aib-aib waliul amr pemerintah. Larangan keras Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an fitnah au yusibahum adabun alim. Waspada orang-orang yang menyelisi perintah Nabi. Akan menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah itu penyakit kolbu. Kolbunya berat menjalankan manhaj senang kepada bid'ah. Berat menjalankan sunnah senang kepada bid'ah. Berat menjalankan tauhid condong kepada kesyirikan. Males menjalankan ketaatan dan amal soleh condong untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Itu fitnah yang menimpa kolbu seseorang akibat melanggar sebuah perintah, satu perintah Rasul. Jadi, bisa saja seorang menjadi hizbi yang dulunya salafi 25 tahun. Gara-gara dia melanggar sebuah sunnah. Ditimpakan ke hatinya penyakit kolbu Allahumma shfi kulubana Allahumma shfi kulubana Allah sembuhkan hati kami ya Allah. Nah. Maka minta tolong ayol ikhwah di grup apapun antum. Di grup keluarga, grup ikhwan, grup pengurus, grup risin, grup pedagang di antara antum, grup bisnis. Teman-teman, anda nggak tahu grup apa aja yang ada. Tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kalau ada di grup antum yang mengeser berita-berita yang memojokkan pemerintah, berita-berita yang menunjukkan kontradiksinya sikap seorang menteri yang ini dengan menteri yang itu, beberapa menteri dengan presiden, institusi pemerintah yang ini dengan institusi pemerintah itu, cepat buang dari HP antum informasi itu dan ingatkan ittaqullah takutlah kalian semuanya wahai anggota grup takutlah kalian kepada Allah sungguh yang kalian masukkan dalam grup ini yang kalian share ini adalah maksiat yang dilarang dalam sunnah Nabi dalam manhaj kita manhaj salafi wallahi kalau kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, Allah akan lindungi keistiqomahan kita. Wallahi kalau kita tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar di grup-grup, di rumah tangga, perkawanan kita di masjid, di sekolah, di pondok pesantren, terancam keistiqomahan kita untuk menyimpang ya dzambillah sabar sabar ayuhas salafiyun sabar melakukan dan mengamalkan ilmu sabar wahai talabatul ilm para penuntut ilmu sabar wahai duat sabarlah menjalankan apa yang sedang kalian tekuni ingat apa yang Rasulullah SAW katakan wahai talabatul ilmi Wahai para pelajar ilmu, anak-anak kita dan teman-teman kita, hadapi semua tantangan, semua kesulitan saat kalian bertolabul ilmi. Kalau kalian lagi jenuh dan diganggu dengan sebuah gangguan dari teman atau orang tua atau bibi, paman dan yang lainnya yang akan membuat kalian malas dalam menuntut ilmu atau bermain-main, softa dalam talabul ilmi. Ingat Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya, sebuah usaha yang di dalamnya dia menuntut ilmu, belajar ilmu, qala Allah, qala Rasulullah, kalau sahaba berkata Allah dalam perkara ini, dalilnya ini, Rasulullah berkata ini, berfatwa para sahabat dan seterusnya itulah ilmu. Barang siapa yang menempuh sebuah upaya yang dia di sana menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Jalan menuju jannah itu panjang. Banyak gangguan alal yamin wasyimal. Banyak gangguan dari kanan dan kiri. Untuk kita sampai ke titik akhir dari jalan yang lurus ini. Di antaranya adalah jalan talabul ilmi, menuntut ilmu. Ingat rasul mengatakan akan dimudahkan baginya jalan menuju al-jannah dimudahkan. Ada yang mau nyeret sampai di pertigaan sana. Allah lanjutkan, Allah jaga dia. Lagi dia berlanjut. Di perempatan sana ada syaitan lagi yang akan menyeretnya keluar dari jalan yang lurus. Allah selamatkan lagi dia. Begitu pada perempatan yang berikutnya, persimpangan jalan berikutnya, persimpangan jalan berikutnya sampai terakhir al-maut yang berakhir dengan jannatullah. Isbiru, isbiru. Sabar, Wahai para orang tua, abi dan ummi yang anak-anak kalian sedang mondok, sabar. Anak-anak kalian itu mujahidun. Yang sedang berjihad jangan diganggu. Anak-anak antum baik dengan iming-iming syahwat yang dilarang oleh pondok pesantren, dilarang anak-anak membawa HP, Dilarang anak-anak membawa alat-alat seperti itu. Dilanggar oleh sebagian orang tua, oleh abinya atau uminya. Ya nggak bawa HP memang ke ma'had, tapi di rumah abi atau umi mengizinkan dia memegang HP. Ada seorang anak yang dulunya rajin belajar. Seakibat dia menonton beberapa hal di HP, uminya yang umiknya lalai, passwordnya ditunjukkan kepada anaknya Dibiarkan anak itu bermain di kamarnya sampai larut malam. Ummi tidur. Ya Allah ya miskin. Malu lisan ini menyebutkannya. Apa yang telah menimpa anak itu? Malu. Kalau seandainya saya katakan akhirnya anak itu menjadi seorang anak yang gak sholat. Masih bisa lisan mengucapkan walaupun itu kemungkaran besar. Tapi yang ini malu saya menyebutkannya. gara-gara ummi tidak sabar menjalankan himbauan pondok. Wahai abi dan ummi, jangan ganggu anak-anak kalian berjihad talabul ilmi dengan iming-iming kerjaan dan usaha. Suruh sabar, belajar, suruh nasehatin, sabar ya waladi, sabar. ujung perjalanan kamu insyaallah jannatullah ya waladi ya ibni. Nah. Sabar. Butuh kesabaran. Anak-anak memang fitnah. Ujian buat kita apakah kita sebagai ayah dan ibu mau tetap istiqomah menjalankan syariat Allah. Wahai para muda risin para pengajar, Isbiru. Sabar, jangan terganggu dengan hal hal yang melalaikan kita dari menyampaikan ilmu. Sabar. Jangan ngambekan. Sedikit tersinggung ngambek. Tersinggung kepada pengurus ngambek. Tersinggung kepada sebuah mudaris, seorang mudaris, dia nesu Akhirnya nggak mau lagi ta'awun, nggak mau lagi ngajar. Ya Allah, betapa murahnya di hadapanmu nilai mengajarkan kebaikan kepada orang. Ingat wahai saudaraku mudarrisin, para pengajar. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimi an-nasa khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan tauhid, melarang dari kesyirikan, mengajarkan sunnah, melarang dari bid'ah, mengajarkan ilmu tentang ibadah, tentang akhlak, tentang berbagai hal agama ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk kalian. Makna Allah bersolawat antum sudah dengar maknanya yaitu Allah memuji dia di hadapan para malaikat. Makna so, para malaikat bersolawat. Kalau dikatakan para malaikat bersolawat kepada fulan dan fulan. Maknanya kata Abu Aliyah, qauluhum Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Orang yang mengajarkan ilmu mengajarkan abata, sabata, dia mengajarkan al-ilmu qabla al qauli wal amal bahwa ilmu itu harus dipelajari sebelum berucap dan berbuat. Dalilnya adalah di saat seperti itu dengan izin Allah malaikat mendoakan, "Ya Allah, ampuni dia dari dosa-dosanya. Ya Allah, rahmati dia." Dirahmati imannya sampai kokoh, dirahmati akidah dan manhajnya sampai istiqamah. Sabar wahai saudara-saudaraku risin, Wahai ahlus sunnah. Memang kita yakin di antara amalan dalam syariat ini, amalan dalam manhaj kita Al-Quran was sunnah adalah bayanul haq raddul batil. Menjelaskan kebenaran tauhid was sunnah wa taat dan membantah al-batil syirkiyat wal bidai wal ma'asi itu sunnah membantah kebatilan dicontohkan oleh rasul dicontohkan oleh para sahabat dicontohkan oleh para nabi dicontohkan oleh para ulama hingga hari ini tapi jangan lupa sabar yang mau saya sebutkan sekarang bukan sabar masalah konsekuensi yang akan muncul dari itu celaan, hinaan, intimidasi, SMS dan WA WA gelap. ayah ya, itu mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Tapi kadang kita nggak sabar untuk menahan diri dari sikap dan ucapan atau cara yang tidak ilmiah. Kadang-kadang emosi, tidak jarang muncul ucapan dalam bantahan-bantahan itu yang berisi celaan-celaan dan seterusnya. Kita nggak sabar. Maka saya menghimbau semua pihak. Ana dan antum semuanya. Dan bagi yang jatuh dalam kesalahan, cepat rujuk, cepat. Cepat rujuk. Tahu antum salah dengan dalil-dalilnya, cepat. Benahin apa yang salah. Benahi apa yang rusak akibat perbuatan kita. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui. Ya Ustadz mereka mencela Ustadz-Ustadz kita. Terus antum mau membalas dengan mencela? Jangan rugi. Idan antum mithluhum. Kalau gitu anda sama seperti mereka nanti. Di channel-channel hisbin. Omongan-omongan dusta Omongan-omongan kotor malu untuk dibaca oleh seorang muslim. Orang muslim malu melihatnya. Kita jangan niru. Ya Ustaz kita, masa Ustaz Ustaz kita dibiarkan digitukan Ustaz? Sabar. Allah melarang. Sabar. Dan masih banyak rincian kalimat atas birun dari ayat yang Allah katakan wajalna ba'dakum li ba'din fitnatan at-tasbirun wa kana rabbuka basira semoga apa yang kita dengar malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang menambah iman dan amal soleh kita ilmu yang kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita ilmu yang kemudian Allah jaga perjalanan kita ke akhirat amin Allahumma amin Kurang lebihnya namun mohon maaf jika ada yang salah murni karena kejahilan saya dan saya meminta ampun kepada Allah beristighfar dan sudi kiranya teman-teman menyampaikan saran dan nasihat yang membangun. Anda ucapkan jazahullah khairan dan semua teman yang berpartisipasi terlaksananya acara ini semoga Allah jadikan sebagai mizan amal solehnya nah di akhirat. Wassallallahu wassalam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.